Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita lanjutkan pengajian kita para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita sebutkan tadi di antara keutamaan tobat bahwasanya bertobat bukan cuma mengampuni dosa-dosa, bahkan menyebabkan masuk ke dalam surga. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 135 dan 136 kata Allah Subhanahu wa taala والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا, فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصر على ما فعلوا وهم, وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها kata الله سبحانه وتعالى والذين idza fa'alu fahisyah dan orang-orang yang mereka jika melakukan fahisyah. Fahisyah itu artinya dosa besar, dosa keji seperti zina dan yang semisalnya. Disebut oleh Allah fahisyah. Ternyata jika mereka bertobat kata Allah, ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar Kalau mereka bertobat kata Allah, maka balasan bagi mereka adalah ampunan Allah dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini dalil bahwasanya tidak disyaratkan masuk surga tidak boleh bersalah. Orang berdosa pun bisa masuk surga ternyata. Bahkan orang yang berdosa besar juga bisa masuk surga. Dalam ayat ini Allah mengatakan walladzina idza fa'alu fahisha dan orang-orang jika melakukan dosa besar seperti berzina. Apakah orang berzina bisa masuk surga? Bisa, syaratnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai orang mengatakan, "Oh, kamu pernah berzina, enggak bakal masuk surga." Oh, enggak. Tidak ada yang mengatakan demikian. Bahkan orang yang melakukan dosa besar, kalau dia bertobat dia bisa masuk surga. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah. Ternyata bukan syarat masuk surga tidak boleh melakukan dosa besar. Ternyata orang melakukan dosa besar juga masih bisa masuk surga dengan syarat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan bertobat kepada Allah, Allah merubah keburukan menjadi kebaikan. Allah merubah keburukan menjadi kebaikan. Dalam surat Al-Furqan Allah berfirman, "Walladzina lam yad'u walladzina walladzina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa Kata Allah dan orang-orang yang tidak berdoa kepada selain Allah dan orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang dilarang untuk dibunuh dan orang-orang yang tidak melakukan zina. Kata Allah, "Wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana." Kata Allah, barang siapa yang melakukan tiga dosa ini, berbuat syirik, membunuh orang, melakukan zina, maka dia berdosa dan dilipat gandakan dosanya dan dilemparkan dalam neraka jahanam dan kekal dalam neraka jahanam. Kemudian kata Allah, "Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiati hasanat." Kecuali orang yang bertobat dan beriman dan beramal saleh, maka Allah rubah keburukannya menjadi kebaikan. Ada khilaf di kalangan para ulama, apa maksudnya? Allah merubah keburukan menjadi kebaikan. Ini orang tadi dia berbuat syirik kepada Allah. Tadi dia bunuh orang lain, kemudian dia berzina. Terus dia bertobat. Seandainya dia tidak bertobat, kekal dalam neraka jahanam. Jadi masalah sekarang dia bertobat. Nah, apa yang terjadi dengan keburukannya? Allah mengatakan mereka itulah orang-orang yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah rubah keburukan mereka menjadi kebaikan. Apa yang dimaksud dengan perubahan dari keburukan menjadi kebaikan? Ada pendapat mengatakan maksudnya berubah tadinya mereka bermaksiat sekarang berbuat kebaikan. Dan pendapat yang lain mengatakan maksudnya itu amalan keburukan yang harusnya merupakan catatan ditaruh di timbangan keburukan, sekarang ganti ditaruh di timbangan kebajikan. Zina yang pernah dia lakukan jadi pahala. Ini pendapat yang luar biasa, tapi ada khilaf di kalangan para ulama. Di antara dalil yang menguatkan bahwasanya maksiat yang dia lakukan berubah menjadi kebaikan diletakkan dalam timbangan kebajikan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala Di mana Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang paling terakhir keluar dari neraka jahanam dan yang pertama paling terakhir masuk surga. Kata Nabi SAW, Inilah alamu akhir ahli tidur dukulan. Aku mengetahui orang masuk surga yang paling terakhir. Siapa Siapakah orang tersebut? Rajulun yu'ta bihi yaumal qiyamah, seorang yang dihadirkan pada hari kiamat. Fayuqal maka dikatakan Allah berkata, "I'ridu alaihi sighara dhunubihi warfa'u an kibariha." Kata Allah, tampakkanlah kepada orang ini dosa-dosa kecilnya dan sembunyikan dosa-dosa besarnya. Fatu'radu alaihi sigharu dhunubihi. Lantas dinampakkanlah kepada dia dosa-dosa kecilnya. Fayuqal amilta yauma kadza wa kadza kadza wa kadza. Maka dikatakan kepada orang ini kau telah berbuat maksiat pada hari ini dan hari ini kau melakukan demikian dan demikian. Fayaqulu na'am, dia berkata, "Iya ya Allah, saya mengaku." Dia tidak mampu untuk mengingkari itu semua. Wa huwa musfikun min kibari dzunubihi. Sementara dia ketakutan. Ini baru dosa-dosa kecil ditunjukkan, bagaimana lagi dengan dosa-dosa yang yang besar? Dia ketakutan. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa innalaka laka makana kulli sayyi'atin hasanah. Maka dikatakan kepada dia, seluruh dosa tadi yang kau lihat sekarang diganti dengan apa? Kebaikan. Jadi dosa-dosa tersebut sekarang diletakkan pada timbangan apa? Kebajikan. Bayangkan. Dosa-dosa dirubah menjadi kebajikan. Maka dia berkata, tatkala itu dia ingin dosa-dosa besarnya juga ditampakkan supaya dirubah jadi apa? kebajikan. Maka dia mengatakan, Rabbi kot amiltu asya'a la aroha huna. Ya Allah, saya punya maksiat-maksiat yang lain kok tidak saya lihat pada hari ini. Dia ingin ditampakkan kemaksiatan yang dosa-dosa besar agar diletakkan juga pada timbangan apa? Kebajikan. Ini dalil bahwasanya benar-benar keburukan dirubah menjadi apa? kebaikan. Maka sungguh beruntung orang yang bertobat sebelum meninggal dunia. Sungguh beruntung kalau dia bertobat dengan tobatan nasuha. Bayangkan, bukan cuma diampuni dosa-dosanya, bahkan ditinggikan derajatnya masuk surga, derajatnya tinggi. Kenapa keburukan-keburukannya dirubah menjadi apa? kebaikan. Ini pendapat sebagian ulama. Allah alam bisawab. Tapi di antara keutamaan bertobat yaitu didoakan oleh para malaikat, didoakan oleh para para malaikat. Allah berfirman, malaikat berdoa kepada Allah, "Faghfir lil tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim." Malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan dan jauhkanlah mereka dari azab neraka jahanam." Orang yang bertobat didoakan oleh para malaikat. Ini luar biasa. Karunia yang luar biasa. Bayangkan orang bertobat didoakan oleh para malaikat. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara keutamaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita harus berbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa bertobat, senantiasa beristighfar. Kalau Nabi senantiasa beristighfar apalagi kita. Dan saya ingatkan agar kita membasahi lisan kita. Antum kalau lagi naik mobil, lagi sendirian, beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apalagi istighfar itu menghilangkan segala kesulitan. Sebagaimana perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Dan aku berkata kepada kaumku beristighfarlah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan kepada kalian hujan yang lebat, yang berkah. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin dan Allah akan berikan kalian kepada kalian anak-anak dan Allah akan berikan kepada kalian harta Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al anhara dan Allah akan suburkan kebun-kebun kalian dan Allah akan alirkan sungai-sungai kalian. Jadi orang yang beristighfar semakin banyak beristighfar semakin banyak kemudahan yang akan Allah berikan kepada dia. Oleh karenanya diriwayatkan dari Nabi Nabi SAW bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran." Sungguh beruntung seorang yang mendapati di catatan amalnya banyak istighfar, banyak istighfar. Jadi banyak istighfar. Saya sampaikan antum, ibu-ibu bisa sambil goreng tempe astagfirullah. Bisa tidak? Astagfirullah, astagfirullah. Bisa. Kenapa nggak bisa? Sambil mijit suami bisa istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bisa atau tidak? Bisa-bisa aja. Sambil nyetir mobil suami, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, bisa. Banyak. Sekarang waktu luang kita lagi di lift, nunggu liftnya naik. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi, kalau di Saudi banyak. Di Saudi kita naik lift ada tulisan, penuhi waktumu sambil beristighfar. Penuhi dengan beristighfar. Penuhi dengan apa? Berzikir kepada Allah. Sehingga kita lihat, oh kita ingat kepada Allah. Meskipun hanya nunggu lift mungkin beberapa menit, satu menit atau beberapa detik, kita isi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Lagi ngantri, kita istighfar. Sekarang tidak. Lagi ngantri, WA. Lagi di lift WA. Lagi nyetir pun ada yang WA sambil nyetir. <laughs> Ya, kapan mau istighfar Kapan kita basahi lisan kita dengan nama Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini yang pertama para hadirin, seorang kalau bermaksiat, pertama dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau seorang bermaksiat, banyak melakukan kebajikan. Agar kebajikan-kebajikan yang kita lakukan akan menghapuskan dosa-dosa kita. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwasanya dosa-dosa itu ibarat najis. Dan amalan kebajikan itu adalah ibarat air yang bersih. Nah, kalau kita memiliki air bersih yang banyak, maka najis tersebut akan lebur dan akan hilang. Oleh karena tatkala ada seorang Arab Badui kencing di Masjid Nabawi, kencing di Masjid Nabi saw. Setelah dia kencing, maka Rasulullah SAW memintakan untuk didatangkan seember air. Fa'uhriku alaihi. Setelah itu seember air tersebut ditumpahkan di tempat kencing Arab Badui tadi maka hilang najisnya. Arab Bedui tadi kencingnya lumayan ya. Entah berapa, mungkin setengah liter, seperempat liter, intinya banyak juga. Tetapi karena air seember lebih banyak, maka hilanglah apa? Najis tersebut. Nah ini logika yang bagus. Nah kalau kita punya amalan kebajikan yang banyak, dosa-dosa kita akan lebur. Apalagi kalau keamalan kebajikan, kebajikan kita sangat banyak. Kalau ada dosa-dosa kecil, Allah tidak peduli. Lebur. Makanya Nabi SAW bersabda, "Idza balagal ma'u kullataini lam yahmilil khabath." Kalau air telah mencapai dua kullah, maka tidak ternajisi. Antum punya air misalnya dua kullah, 200 liter. Antum punya air satu kolam. Tahu-tahu ada anak kecil kencing di ujung sana, enggak pengaruh. Kenapa air antum satu kolam? enggak ada masalah. Najis tersebut tidak dianggap. Kenapa lebur dengan keba lautan kebaikan antum? Artinya seorang perbanyak kebaikan-kebaikan agar dosanya diampuni oleh Allah dan ditiadakan, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil akan hal ini, kisah seorang sahabat yang dia pernah mencium seorang wanita di aqsal Madinah, di ujung kota Madinah. Dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya, dia cium. Setelah dia cium wanita tersebut, dia menyesal. Maka dia ketakutan datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, akim alayya haddan." Ya Rasulullah, tegakkanlah hukum had kepadaku. Kenapa? Saya sudah menyentuh seorang wanita yang bukan mahramku. Saya sudah menyentuh seorang wanita yang bukan istrinya. Dia menyangka ada hukum had. Dia mengatakan akim alaya had dan ya Rasulullah tegakkan hukum had. Maka Rasulullah SAW tidak menjawab karena kalau menyentuh wanita nggak ada hukum hadnya nggak ada. Kalau berzina ada dirajam atau di atau dicambuk. Tapi kalau sekedar megang cuma dosa nggak ada hukum hadnya di dunia. baik Setelah itu dikumandangkan azan, kemudian komat, maka Rasulullah SAW pun sholat dan orang ini pun sholat berjamaah bersama Nabi. Setelah sholat berjamaah Rasulullah SAW tanya, Aina sa'il, mana tadi yang bertanya? Dia datang, ya Rasulullah tegakkanlah hukum hak. Kata Rasulullah SAW, as-salaita ma'ana, kau tadi sholat bersama kita, sholat berjamaah. Kata dia, iya ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Gara-gara apa? Gara-gara dia sholat berjamaah. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat. Dzalika dzikra lidzakirin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dirikanlah sholat di penghujung hari dan di malam hari, sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan dosa-dosa. Ternyata sholat berjamaah bisa menghilangkan apa? Dosa-dosa. Gara-gara orang ini ber, sholat berjamaah, maka dosa dia menyentuh wanita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan salah paham dengan hadis ini. Ustaz saya mau pegang cewek, Ustaz setelah itu saya sholat berjamaah. Jangan begitu ya. Ya, jangan salah paham ya. Kita bilang ente pegang cewek jelas berdosa. Salatmu belum tentu khusyuk. belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksud saya, lihat gara-gara dia salat berjamaah, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan malas-malas salat berjamaah. Terutama salat subuh. Di antara dalilnya tentang bahwasanya amalan baik bisa menghapuskan dosa-dosa adalah kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu. bin Abi Balta'ah adalah seorang sahabat yang pernah ikut perang Badar. Dan perang Badar adalah perang yang sangat ya luar biasa. Perang pertama yang besar antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin sehingga Allah namakan dengan Yaumul Furqan, hari pembeda. Karena membedakan antara hak dan batil. Sampai Nabi SAW waktu perang Rasulullah SAW berdoa, Ya Allahumma intahlak hadil isabah falam tu'bad. Nabi mengatakan, "Ya Allah, kalau kami mati kau tidak akan disembah ya Allah." Saking Nabi ketakutan tatkala itu. Ingin kemenangan bagi kaum muslimin. Kenapa? Kaum muslimin cuma 350, musuhnya 1000 dengan persenjataan yang lengkap. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah sampai Allah abadikan. Istastaghithuna rabbakum fastajaba Tatkala kalian beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. di antara para peserta perang Badar 315 orang tersebut adalah seorang sahabat yang bernama Hafib bin Abi Balta'ah. Nah, Hatib bin Abi Balta ikut perang Badar pada tahun 2 Hijriah. Perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah. Pada tahun 8 Hijriah, Hatib melakukan maksiat. Apa maksiat yang dia lakukan? Dia memberi laporan kepada orang-orang musyrik bahwasanya Nabi akan menyerang kota Mekah dan ini kemaksiatan dosa. Hatib menulis surat kepada keluarganya, sebuah surat kemudian dititipkan kepada seorang wanita. Disuruh wanita tersebut bawa surat ini kepada keluarganya di Mekah bahwasanya Nabi Muhammad SAW dan bala tentaranya akan menyerang kota Mekah. Turunlah wahyu kepada Nabi SAW mengabarkan tentang perbuatan Hatib. Maka Nabi SAW menyuruh sebagian sahabat diantaranya Ali bin Abi Thalib untuk kejar wanita tersebut. Maka dikejarlah wanita tersebut. Akhirnya dia ngaku ada surat dari Hatib. Maka datanglah Ali bin Abi Thalib dengan sahabat yang lain membawakan surat tersebut kepada Nabi. Maka Nabi panggil Hatib bin Abi Balta, Dia mengatakan, "Ma ya Hatib?" Apa yang kau lakukan wahai Hatib ini bahaya. Dosa ini. Memberi kabar kepada kaum musyrikin bahwasanya kami akan menyerang bahaya. Dan ini berbahaya dalam strategi peperangan. Bisa jadi orang-orang musyrik bersiap dan bisa menyerang tiba-tiba. Oleh karenanya hal yang dilakukan oleh Hatib adalah kesalahan besar. Sampai-sampai seorang sahabat marah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ni adrib unuk hadza rajul." Ya Rasulullah, biarkan saya penggal kepala orang ini. Kenapa dia telah memberi bahaya bagi kaum muslimin? Ingin dibunuh oleh seorang sahabat, Hatib bin Abi Batah. Kata Rasulullah SAW, La, jangan. La Allah ta'ala ala ahli badar, faqala imalu masyitum faqad ghafartu lakum. Kata Nabi, innahu min ahli badar. Dia ini pernah ikut perang badar. Bagaimana kau penggalahannya? Dia ini pernah ikut perang badar. Dan Allah telah melihat hati-hati para peserta perang badar. Dan Allah mengatakan, lakukan apa yang kalian kehendaki, maka aku telah mengampuni kalian. Jadi hati bin Abil Balta'ah melakukan dosa besar enam tahun setelah perang Badar masih diampuni oleh Allah. Kenapa? Dia pernah punya lautan kebaikan. Dia pernah punya apa lautan kebaikan. Bayangkan dosa besar dia lakukan enam tahun berikutnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya Anda hidup ini di masa hidup kita, kita banyak melakukan kebajikan, berbakti sama orang tua, bantu itu dakwah, dakwah ini pahalanya besar. Kalau banyak semakin orang semakin banyak dengar, semakin banyak pahala mengalir kepada kita. Ya. Antum sholat malam, ya, terutama berbakti kepada orang tua. Ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Nah, kalau anda punya kebaikan sebanyak-banyaknya, kalau ada dosa-dosa-dosa yang sedikit-sedikit tidak dipandang oleh Allah, lebur dengan kebaikan tersebut. Ingat kaidah kata Nabi SAW, alaihi lam yahmil khabas." Kalau air telah mencapai dua kullah, maka tidak akan mengandung apa? Najis. Kalau dosa, kalau kebaikan antum banyak, antum menyumbang, antum ini, bantu orang tua, bantu orang miskin. Ya, subhanallah, maka kalau ada salah-salah sedikit, Allah tidak pandang. Kenapa lebur dalam kebaikan? Allah maafkan. Allah maafkan. Hmm? Oleh karena para hadirin subhanahu wa taala, saya kembalikan lagi eh, pengajian kita bahwasanya jika seorang melakukan dosa, lakukanlah dua perkara. Pertama, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua dia banyak melakukan apa? Amal soleh. Terakhir saya tutup dengan beberapa poin berkaitan dengan masalah taubat. Pertama, poin pertama, taubat itu hanya bisa diterima kalau memenuhi persyaratan taubat. Persyaratan taubat tersebut yang pertama dia meninggalkan dosanya, yang kedua dia menyesali perbuatannya dan yang ketiga dia bertekad untuk tidak kembali. Kalau terpenuhi syarat ini maka taubatnya diterima. Meskipun nanti dia ulangi lagi. Contohnya seorang bertobat di bulan Ramadan. Kita bertobat ya jangan minum bir bulan Ramadan. Nanti bulan Syawal baru kita minum bir lagi. Ini tobatnya tidak diterima. Kenapa? Dia sudah berniat untuk kembali lagi. Ada seorang, saya bertobat demi Allah saya tidak mau lagi lihat yang haram, saya tidak mau lagi cewek, saya tidak mau lagi astagfirullah menyesal. Eh, satu jam berikutnya lihat lagi. Tempat yang pertama diterima atau tidak, Allah Maha tahu. Kalau dia benar-benar bertekad untuk meninggalkan, menyesali Allah terima tobatnya. Meskipun besok dia lihat lagi, ini dosa tersendiri. Tapi dosa pertama sudah diampuni dengan syarat jika terpenuhi tiga syarat ini. Tapi kalau dia bilang, ah saya bertobat, nanti besok kan urusan lain. Nah ini lain lagi kalau itu. Tidak diterima. Benar-benar dia bertekad untuk meninggalkan. Nah kalau sudah dalam hatinya, dia bertekad untuk meninggalkan dan menyesali, maka Allah terima tobatnya meskipun nanti dia ulangi lagi. Kalau dia ulangi lagi maka itu dosa tersendiri. Itu dosa tersendiri. Kemudian tobat itu hukumnya wajib segera. Barang siapa yang menunda tobat maka dia telah berdosa dengan dosa yang lain. Antum kalau bersalah segera bertobat, tidak boleh ditunda. Makanya Allah mengatakan wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju pada ampunan Allah. Maka taubat hukumnya adalah wajibun fauri, segera. Barang siapa yang menunda taubat, maka dia dapat dosa tersendiri lagi. Di antara yang berkaitan dengan taubat, kalau taubat tersebut berkaitan, dosa tersebut berkaitan dengan orang lain, maka harus dia kembalikan hak orang lain. Misalnya ada seorang mencuri mobil orang lain, maka dia bertobat caranya bagaimana kembalikan mobilnya. Jangan dia naik mobil tersebut dia mengatakan astagfirullah, astagfirullah sementara mobilnya dia pakai terus. Ini tidak diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak orang lain harus di dikembalikan. Kalau dia mencuri HP orang lain, kembalikan HP orang lain tersebut. Jangan dia hanya mengatakan astagfirullah saya menyesal tapi HP-nya dipakai terus. Ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang berkaitan dengan tobat, tidak disyaratkan seorang tobat harus dari seluruh dosa seluruhnya baru bisa diterima. Jika seorang ternyata dia memiliki lima maksiat, kemudian dia bertobat dari dua kemaksiatan, yang tiga dia masih terus melakukan, maka dua ini diterima. Dua ini ya diterima. Kenapa terkadang datang setan mengatakan, buat apa kau bertobat dari dua dosa, uang dosamu ada lima? Kalau kau tidak bertobat nasuah seluruhnya Allah tidak akan terima. Ini bisikan setan. Kalau kita bisa bertobat dari dua, alhamdulillah. Tiganya kita masih berdosa. Kalau kita bisa bertobat dari empat masih tinggal satu, alhamdulillah. Ini sudah diterima tobatnya tinggal ini yang belum karena kita belum bertobat. Maksud saya jangan kita menyangka kita hanya bisa diterima tobatnya kalau kita tobat secara apa? Total. Kalau enggak enggak. Ini enggak benar. Kapan kita bertobat dari satu dosa, kita diterima tobatnya meskipun dosa yang lain kita belum bertobat dan kita akan dihukum oleh Allah dengan karena dosa-dosa yang yang lain. Tapi para hadirin yang telah Subhanahu wa taala, ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab dan sudah banyak pertanyaan yang masuk dan insya Allah di akhir pengajian Insya Allah ada voucher ya dan ada hadiah majalah bagi ikhwan-ikhwan yang bisa menjawab pertanyaan. Ini pertanyaan pertama, Ustaz mohon penjelasannya tentang bertobat apabila ada seorang yang pernah bertobat akan tapi dia mengulangi lagi perbuatannya sampai berulang kali dia melakukan seperti itu. Pertanyaan saya apakah masih bisa dia bertobat? dan diterima Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tadi, selama dalam hatinya waktu dia bertobat, dia bertekad untuk tidak kembali dan menyesali perbuatannya dan dia tinggalkan, maka itu sudah diterima tobatnya meskipun dia ulangi lagi pada kesempatan yang lain. Bukan syarat tobat, syaratnya tidak boleh kembali. Allah tidak pernah mensyaratkan demikian. Ya. Tapi kalau sekarang bertobat 5 menit lagi ulangi lagi 5 menit berarti tobatnya nggak beres itu. Berarti tidak ada tekad. Kalau orang bertekad dia pasti berhenti meskipun beberapa hari. Kalau dia bertekad berarti dia pasti berhenti. Oleh karena Rasulullah SAW bersabda, ya, Adnaba abdun zamban ada seorang hamba berdosa. Fakallah kemudian hamba ini berkata, Rabbi ufirli, ya Allah ampunilah aku. Maka Allah berkata, Ali ma'abdi anna lahu rabban, ya'khudhu bi dzambi wa yastaghfiru dzamb. Hambaku tahu bahwasanya dia memiliki Tuhan yang menghukum karena dosa dan mengampuni dosa. Qad ghafartu lahu, maka aku ampuni dia karena dia bertobat. Kata Nabi SAW, Summa maka sama Allah. Kemudian hamba ini setelah bertobat, dia dia beberapa lama. Tidak berdosa. Summa azdaba zamban akhar. Kemudian berdosa lagi. Dia berdosa lagi. Padahal sudah berapa lama dia bertahan tidak berusaha Akhirnya kembali lagi. Maka kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian hamba ini ber, ber, bertobat lagi dia mengatakan Rabbi ghufir ya Allah ampunilah aku. Kata Allah, hambaku tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan maafkan dosa. Aku ampuni dia. Cuma maka sama Masya Allah kemudian dia sadar beberapa lama. Kemudian dosa lagi. Kemudian minta ampun lagi. Allah ampuni lagi dan demikian seterusnya. Jadi jika seorang senantiasa bertobat kepada Allah meskipun dia terjatuh lagi untuk kedua kalinya, dia harus yakin bosnya kalau dia bertekad untuk meninggalkan maka dia diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Anamu mau bertanya bagaimana hukum taubat dengan hukum kisos Hukum kisos memiliki banyak uh, faedah Di antaranya agar membuat orang jerah Karena hukum kisos itu harus disaksikan Kata Allah subhanahu wa ta'ala kalau ada laki dan wanita melakukan zina Maka dirajam, dikisos ya dirajam hukum had kisos ada ada ada hukum had ada hukum kisos kisos itu ada orang bunuh juga dibunuh ya misalnya hukum had yang lain maka Allah menyuruh untuk disaksikan supaya apa sebagai pembelajaran agar yang lain jerah tidak melakukan nah orang yang sudah dihukum had misalnya seorang pencuri tangannya dipotong maka diampuni dosanya diampuni dosanya. Orang berzina kemudian dicambuk atau dirajam, diampuni dosanya. Tidak dihukum lagi di akhirat. Kenapa? Dia sudah dihukum di mana? di dunia. Apa kiat menghadapi godaan iblis? Susah menghadapi godaan iblis ini. Tidak ada kiat lain kecuali Anda berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa iblis ini sangat berpengalaman? Iblis ini nggak mati-mati sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang masih hidup. Dan dia sudah berpengalaman bagaimana menggoda si fulan, godain ustadz kayak apa caranya, godain kiai bagaimana caranya, godain orang miskin gimana caranya, godain orang kaya gimana caranya, dia sudah tahu caranya dan dia sudah menjatuhkan banyak orang. Maka tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis bersumpah, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim." Wan ya awan aymani wa ini wala tajidu aktsarahum syakirin. Kata iblis, "Ya Allah, aku akan datangi mereka, aku akan goda mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri dan kau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur." Ini janji iblis. Jadi antum akan digoda dari segala penjuru, depan digoda, belakang digoda, kanan digoda. Tatkala rame-rame antum digoda, tatkala bersendirian apalagi digoda oleh iblis. Maka tidak ada jalan keluar kecuali berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya jauhi perkara-perkara yang bisa menjerumuskan antum dalam maksiat. Contohnya antum tahu iman antum lemah. Kalau antum buka internet sendirian, bakalan lihat macam-macam. Jangan buka internet sendirian, baik ajak orang lain. Supaya antum tidak melihat yang macam-macam karena antum tahu iman antum lemah. Kalau antum tahu antum safar sendiri bakalan macam-macam di luar negeri, ajak orang lain safar sama antum. Bukan berarti macam-macam berdua jangan. <laughs> Supaya antum malu sama dia, antum tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum tahu antum sangat mudah digoda oleh wanita, maka jangan buka pertemanan di Facebook dengan wanita. Paham? Antum sudah tahu lemah terhadap wanita, cari teman lagi perempuan dia, Pak, Facebook. Kalau ada yang minta pertemanan dilihat dulu fotonya, cantik atau tidak. Kalau enggak ditolak. Kalau cantik diterima. Repot kalau seperti itu. Kalau ada akhwat kirim nomornya, enggak usah dibalas. Jangan di save, blokir. Jangan disimpan fotonya. Kemudian malam-malam murojaah fotonya, jangan. Antum lemah. Oleh karenanya saya katakan jauhi segala sarana yang bisa menjerumuskan antum dalam kemaksiatan. Kalau antum tahu bermain dengan teman-teman ini bakalan diajak macam-macam, minum bir, tinggalkan dia, biar dibilang apa cuek aja. Karena antum keselamatan agama lebih utama daripada yang lainnya. Meskipun dihina oleh orang, meskipun dikatakan terbelakang, meskipun dikatakan gak pandai bergaul, keselamatan agama lebih lebih utama. Kalau antum tahu si fulan ini kalau ketemu dengan kita pasti gibah, jangan ketemu dia. Kenapa kalau ketemu dia pasti ngomongin orang? Nggak usah ketemu dengan dia, Biar ini bilang. Kenapa kalau ketemu ente pasti ente gibain orang? Daripada saya berdosa, mending saya nggak usah ketemu ente. Kenapa ente tukang gibah? Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bolehkah kita terus menerus terus menerus mengkodok sholat qobliyah subuh? Ya kira-kira seminggu tiga kali sampai empat kali. <laughs> qobliyah subuh itu namanya sebelum subuh, bukan dia subuh. Sebagian orang qobliyah jadi dia Ini bagaimana? Jadi boleh kalau seorang sesekali ya dia tidak sempat sholat qobliyah subuh, dia sholat setelah dua rakaat, setelah sholat apa? Subuh. Tapi kalau terus-terusan ini bagaimana? Jangan jadikan kebiasaan. Namanya udur itu sekali-sekali. Kalau kita apa Rasulullah SAW kata asyaddu ta'ahudan. Rasulullah SAW sangat memperhatikan sholat dua rakaat sebelum apa? Subuh. Kenapa pahalanya khairu minat dunya wa mafiha. Rakaat al-fajri dua rakaat sebelum sholat subuh, qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Makanya Rasulullah SAW sangat perhatian terhadap dua rakaat ini. Maka kita juga perhatian. Nah kalau kita tiap hari mengkodok, mengkodok, mengkodok, namanya kita kurang perhatian kalau begitu. Dan malu masa mengkodok terus. Ini namanya tidak perhatian. tentang penciptaan manusia dan penentuan nasib, pencatatan takdir apakah termasuk mas masuk neraka atau surga? Iya, manusia sudah ditakdirkan seluruhnya termasuk dia di surga atau neraka. Kalau ada yang berkata, "Ustaz, kalau saya sudah ditakdirkan masuk neraka, buat apa saya ikut pengajian, Ustaz?" <laughs> Kita katakan kalau kau sudah tahu masuk neraka, enggak usah ikut pengajian. Tapi kau tahu enggak sekarang kau di neraka atau tidak? Enggak ada yang tahu takdirnya. Paham? Kalau Anda tidak tahu takdir Anda maka beramallah soleh. Karena barang siapa yang ditakdirkan masuk surga akan dimudahkan untuk beramal soleh. Paham? Jadi jangan kita mengatakan Ustaz kalau kita sudah tahu masuk neraka buat apa kita beramal soleh? Jawabannya apakah kau tahu kau masuk neraka? Kalau kau sudah tahu kau masuk neraka benar tidak usah lagi kau ikut pengajian. tahu ujung-ujungnya masuk apa? Neraka. Ustadz bagaimana apabila seorang orang tua melakukan dosa dan anaknya sudah mengingatkan tapi orang tua tetap melakukannya? Apakah anak ini berdosa juga? Tidak, kalau dia sudah menyampaikan, dia sudah eh, berarti dia sudah menegakkan hujah. Tapi dia sabar menyampaikan terutama orang tua anggap itulah lahan dakwah ya akhi sebagian orang tidak tidak tidak sabar tatkala istrinya mungkin bandel tidak sabar tatkala orang tuanya mungkin bandel itu sarana antum mendakwahi dia ladang pahala lo antum kalau ngisi pengajian di masjid gak ada yang hadir sekarang antum isi pengajian di hadapan ayah antum jadilah dai bagi apa ayah antum jadilah ah, istri antum sebagai lahan dakwah dakwahi dia Bagaimana caranya istri saya bisa sadar? Bagaimana cara istri saya bisa rajin sholat? dakwahi dia pelan-pelan, ajak ngomong baik-baik. Orang tua pun demikian. Ini kesempatan Allah buka kesempatan Anda untuk beramal. Allah buka kesempatan Anda untuk berbakti sama orang tua. Dakwahi orang tua pelan pelan pelan. Ustadz usia saya akan menginjak 29 tahun. Tapi ibu saya dan ayah saya sudah meninggal selalu menolak lamaran dari beberapa orang ikhwan dengan berbagai macam alasan. Oh ayah ibu saya, ibu saya selalu menolak lamaran dari beberapa ikhwan. Bagaimana seharusnya saya bersikap? Jadi ibunya masih hidup, ayahnya sudah meninggal. Kalau ada ikhwan yang ngelamar, ibunya selalu nolak. Bagaimana saya bersikap? Ya. Kalau begitu, kalau memang ibunya selalu menolak tanpa ada alasan, maka bilang kepada omnya, bilang kepada pihak lelaki agar menikahkan. Ya karena ini berkaitan dengan kemaslahatan anti. Kalau tidak laporkan ke, ke KUA, kenapa? Karena yang menikahkan bukan ibu, ya. Yang menikahkan adalah pihak apa? Lelaki, mungkin om atau kakek, ya. Atau kita punya kakak laki-laki boleh nikahkan kita kalau ayah kita sudah meninggal. Dan ibu diberi pengertian, ibu diberi apa? Pengertian. Apalagi ibu tadi menolak lamaran ya tanpa alasan. Kenapa kalau sudah tua nanti siapa yang mau melamar Yang masih muda-muda saja nggak laku, apalagi yang sudah tua. Oleh karenanya kalau ibu terus menolak, maka berusaha menikah. Tetap aja berusaha menikah sambil beri pengertian kepada ibu. Kenapa? Karena kita khawatir kalau tidak menikah terjerumus dalam maksiat. Kita ingin ada orang menjaga agama kita. Masalah ibu marah itu urusan belakangan karena ibu tidak punya hak untuk menolak saya menikah. Ibu tidak punya hak untuk menolak saya menikah. Syekh Uthaymin menyampaikan sebuah kisah tentang seorang wanita yang setiap ada lelaki yang ngelamar ditolak oleh bapaknya, entah dengan tidak bermak tidak ada alasan syar'i. Terus ada yang ada yang ada yang ngelamar ditolak, ditolak, ditolak, ditolak sampai akhirnya wanita tersebut tua. Sampai akhirnya wanita tersebut sakit. Maka dia bilang sampaikan kepada bapak saya, kita akan bertemu pada hari kiamat. Kenapa dia dendam sama ayahnya? Kenapa setiap ada orang melamar apa? Ditolak. Seharusnya orang seperti ini dilaporkan ke KUA sehingga ayahnya akan digugurkan oleh KUA nggak boleh jadi wali, perwaliannya gugur. Kenapa dia beri kemudaratan kepada putrinya? Ini orang tua yang tidak menjalankan amanah. Dia harusnya segera menikahkan putrinya. Bukan menahan putrinya tidak bisa nikah-nikah sampai akhirnya tua nggak ada lagi yang ngelamar. Maka saya katakan, mumpung karena ibu bukan wali, ibu kita bukan wali. Maka kita cari wali kita, suruh nikahkan kita. Masalah ibu nanti kita rayu pelan-pelan, suami kita suruh baikin ibu, lama-lama insya Allah ibu akan luluh. Karena agama kita harus kita selamatkan. Kita harus kawin, kalau nggak kawin di mana? Kasihan yang jomblo-jomblo. Apakah wanita tidak menikah itu berdosa? Tidak ada dosa tidak menikah juga yang jadi masalah. Yang jadi masalah apakah kalau dia tidak menikah dia bisa terselamatkan dari maksiat? Akhirnya menghayal macam-macam, lihat yang macam-macam. Namun saya katakan tidak wajib. Kapan dia menjadi wajib dan berdosa? Kalau dia terjebak dengan syahwat dan dia tidak ada pelampiasan kecuali dengan cara yang haram, maka tatkala itu wajib bagi dia untuk apa? Menikah. Kalau tidak menikah dia berdosa. Tapi kalau dia tidak menikah, dia masih bisa menjaga syahwatnya dia tidak terjerumus dalam kemaksiatan dia masih beribadah maka tidak wajib menikah. Tapi ya ikhwan, kenapa tidak kita menikah? Mungkin ingin punya anak. Kalau kita meninggal ada anak yang doain kita. Saya ingin punya anak 30 tapi tidak susah kayaknya susah. <laughs> Kalau saya punya anak 30, coba bayangkan 30 semuanya misalnya hafal Quran, semuanya sholat di masjidnya. Saya sudah meninggal, semuanya doain saya. Pahala mereka ngalir sama saya. Paham? Saya punya anak sudah lima, masih kurang juga. Saya masih ingin lebih tapi ya kita terima takdir Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi kenapa kita tidak menikah? Kalau kita ada nikah adalah ibadah yang luar biasa. Tapi kembali saya jawab pertanyaan ini, wanita tidak wajib menikah kecuali kalau dia takut terjerumus dalam kemaksiatan. Kalau dia takut terjerumus dalam kemaksiatan, maka hukumnya wajib menikah. Ustaz, apa tanda-tanda diterimanya taubat seorang hamba jika diampuni langsung masuk surga atau mampir dulu? Kata Rasulullah SAW, Ata ibu minadzam kaman la Orang yang bertobat dari suatu dosa seperti orang yang tidak berdosa. Orang yang bertobat dari suatu dosa seperti orang yang tidak apa? Berdosa. Jadi sebenarnya ibadah yang paling mulia dan paling mudah masukkan surga taubat. Yang penting sebelum ente meninggal ente apa? bertobat. Tapi banyak istighfar aja istighfar atau ketabrak mobil selesai kita baru istighfar. Allah ampuni apa? Dosa-dosa kita. Kita nggak tahu kapan nyawa kita dicabut sewaktu-waktu bisa. Nah kalau sebelum kita meninggal kita sempat astagfirullah, astagfirullah, tubuh ilaih, astagfirullah. Sudah, sisa akan dosa-dosa kita hilang seluruhnya. Kenapa? Karena kita ber, senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana bentuk taubat yang benar? Apakah dengan cara sholat atau sekedar perbanyak istighfar? E, disunahkan seorang tatkala bertobat melaksanakan sholat taubat. Namun ini tidak wajib. Ini hukumnya hanya apa? Sunnah. Dia merasa gelisah maka dia sholat dua rakaat, sholat taubat maka dianjurkan. Namun tidak diharuskan. Kalau seorang beristighfar dari hati yang paling dalam, Allah mukfirli. Watub alayya ya Allah ampunilah aku ya Allah terimalah taubatku ya Allah maka diterima meskipun dia tidak sholat apa? Taubat. Yang penting dia memenuhi persyaratan taubat yaitu dia meninggalkan dosanya, dia menyesali perbuatannya dan dia bertekad untuk tidak kembali melakukannya lagi. Ketika kita bertobat, apakah dosa yang kita lakukan sebelum bertobat tetap dibalas di akhirat? Jawabannya tidak. Tadi At-taibu minadzam kaman la dzamba Seorang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa, maka tidak akan dibalas dosanya. Kenapa? Dia sudah bertobat, sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah salat tahiyatul masjid bisa dilakukan setelah salat fardu? Tidak perlu. Kalau sudah sholat fardu nggak usah sholat tahiyatul masjid karena tujuan dari sholat tahiyatul masjid yaitu sebelum duduk sudah sholat. Nah kalau anda sudah sholat fardu berarti anda sudah sholat sebelum apa? Duduk. Jadi sudah mewakili sholat tahiyatul masjid. Tidak perlu tahiyatul masjid lagi. Bagaimana ibadah seorang yang kondisinya sulit terhindar dari najis, baik karena suatu penyakit ataupun lingkungannya. Ini perlu terinci, tidak bisa global seperti ini datang ke Ustadz Abdurrahman atau Ustaz yang lain tanya apa yang menyebabkan dia susah terhindar dari najis tidak bisa secara global begini harus terperinci karena saya begini karena saya begini ya harus ditanyakan secara detail Apabila seorang tidak melaksanakan sholat, far, fardus dalam satu tahun, dapat dikatakan orang tersebut telah kufur, ada khilaf di kalangan para ulama. Jum'ur ulama berpendapat, orang yang meninggalkan sholat, selama dia meyakini dia berdosa, selama dia meyakini sholat itu wajib, maka dia tidak kafir. Dan sebagian ulama berpendapat, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia kafir. Sebagian ulama berpendapat, barang siapa meninggalkan sholat sama sekali, sholat Jumat juga tidak, sholat Id juga tidak, maka dia telah apa? Kafir. Intinya masalah kafir atau tidaknya ada khilaf di kalangan para ulama. Namun dia telah melakukan dosa yang sangat besar, lebih besar daripada berzina. Meninggalkan sholat yang lebih besar daripada berzina. Maka nah, dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz, bagaimana hukumnya seorang istri yang minta cerai karena suaminya poligami? Bolehkah hal tersebut? Tidak boleh. Masa suaminya poligami terus dia minta apa? Minta cerai. Tidak boleh, sabar. Tetapi dia nuntut suaminya untuk adil. Ya. Dia berusaha memperbaiki kondisinya. Adapun minta cerai tidak benar. Suaminya tidak bermaksiat. Suaminya maksiat apa? Poligami. Apa dia bermaksiat? Ya. Ah, kecuali kalau suaminya toh poligaminya ngawur, itu lain cerita. Contohnya ngawur gimana? Dia selalu ke istri yang kedua. Kalau ke istri pertama cuma minta pijit aja. Nah ini nggak benar seperti ini. Ini minta cerai boleh. Kenapa suami tidak adil? suami mendolimi dia. Ini boleh seorang suami yang tidak menjalankan tugasnya, wanita boleh minta cerai. Tapi kalau suaminya adil, kemudian suaminya di sini juga mesra, di sana juga mesra ya. Maka tidak boleh dia minta apa? Minta cerai. Apakah seorang suami harus menceraikan istri keduanya karena permintaan istri pertama? Wah, ini juga ngawur. Ini dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melarang seorang wanita meminta suaminya menceraikan istri yang istri yang lain. Makanya ya ikhwan antum kalau belum belum berkapasitas jangan nekat poligami. Ada orang nekat poligami dia tidak mampu. Dia saja masih di setir oleh istrinya. Kemudian dia mau apa? Poligami. Akhirnya apa? Nanti dia mendolimi. Dia mendolimi istri kedua atau dia mendolimi istri pertama. Istri pertama bilang ceraikan istri kedua kalau enggak saya kabur dari rumah. Oh, repot kan? Ya? Anda kalau punya kemampuan silahkan, tapi kalau enggak jangan nekat. Akhirnya bisa amburadul. Bisa amburadul. Kemaslahatan yang diharapkan malah malah mendatangkan kemudaratan. Mohon nasihatnya, saya punya saudara sepupu seorang non muslim dan belum balik. Qadarullah ayahnya meninggal dan ia sebatang kara sekarang tinggal di rumah saya. Dan ibunya memelihara saudaranya di kampung. Alhamdulillah ia tertarik untuk sholat, mengaji, dan datang ke kajian. Mungkin dikarenakan, lingkungan. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Melarangnya, membiarkannya, atau mengajarkan tentang Islam. Sedangkan ibunya tidak tahu bahwa ia sholat. Diajarin, masukin dia ke dalam Islam. Dapat pahala, bayangkan dapat pahala. Ajarin dia Islam. Kalau dia ikut pengajian meskipun dia belum Islam nggak jadi masalah. Orang kafir boleh masuk masjid kalau ada masalah. Rasulullah SAW terima tamu kafir di masjid Nabawi. Biar dia masuk, coba bersih, selalu bersih waktu masuk masjid. Jangan sampai bawa najis. Tapi masuk masjid nggak jadi nggak jadi masalah. Kalau bisa disuruh masuk Islam, dikenalkan Islam, dijelaskan bahwasanya agamamu itu agama kesyirikan. Jelaskan kita harus jelaskan. Dan dia akan apalagi dikatakan dia sudah tertarik untuk sholat. Nah, ini kesempatan besar agar dia bisa masuk Islam. Assalamualaikum, apa hukumnya orang menunda taubat, menunda taubatnya? Ia bilang nanti aja. Nanti saja baru saya bertobat. Ini tidak boleh seperti ini. Saya katakan di taubat harus segera. Ada orang menunda taubat jadi mengatakan nanti kalau saya umur 60 tahun baru saya bertobat. Masih umur 59 dia sudah tewas. Ada yang mengatakan saya mau bertobat nanti kalau sudah hajian. Yes. Belum tentu dia bisa haji. Belum tentu bisa bisa haji. Apa kata penyair? Wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan Waqat udkhilat ajsaduhum dzulmatal qabri. Betapa banyak pemuda yang tertawa di pagi hari dan di sore hari. Ternyata malam hari mereka sudah dikuburkan dalam liang liang lahat. Saya punya teman, saya punya teman dari Madinah. Dia waktu mau ke sini memberikan bantuan ke tanah air. Dua orang, dua-duanya teman saya. Akhirnya cuma satu yang berangkat, satunya enggak. Kenapa? Dia tunda penerbangan. Kenapa? Karena bibitnya meninggal, dia harus sholatkan di Masjid Nabawi. Maka dia tidak, tidak jadi berangkat ke Jakarta. Sholat isya, dia sholatkan bibitnya, dia kuburkan di Baki dia yang kuburkan dan dia yang solatkan. Subuhnya dia yang disolatkan. Subuhnya dia yang disolatkan. Tidak ada yang duga. Ternyata subuhnya dia yang di, disolatkan. Meninggal. Jadi kami yang terus subhanahu wa ta'ala. Ya, kata, kata penyair ya. Ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Sebab untuk kematian banyak. Orang meninggal bisa tiba-tiba kena serangan jantung, bisa ketabrak mobil, bisa jatuh dari pesawat ya dan macam-macamnya. Bahkan orang banyak meninggal tanpa didahului apa? sakit. Oleh karenanya, bagaimana dia berani-berani menunda tobat? Dia kasih jadwal saya mau tobat umur sekian. Ada orang apa namanya bekerja di riba, melakukan rentenir misalnya. Kamu nggak bertobat nanti kalau sudah pensiun. Kamu sudah pensiun sudah selesai. <laughs> Eh kalau kamu mati sebelum pensiun gimana? Iya. Ya, yang kan seperti ini. Tidak boleh ya. Seorang segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin memberi nama anak, apakah boleh berdasarkan perhitungan-perhitungan tanggal lahir? Tidak boleh ya. Ngapain apa namanya perhitungan tanggal lahir? Khawatir ada keyakinan nasib baik atau nasib buruk berkaitan dengan tanggal lahir. Cari nama yang baik ya. Nama yang baik dan tidak ada nasib buruk atau nasib baik berkaitan dengan hari tertentu atau tanggal tertentu atau bulan tertentu. Tidak ada. Bukan berarti orang yang lahir pada malam Jumat Kliwon berarti sial. Tidak ada itu ceritanya. Mau lahir malam Jumat Kliwon, malam Jumat Wage, malam Jumat Pahing, mau malam Sabtu, mau malam Minggu, nggak ada masalahnya. Nggak ada masalah. Ustadz saya ta'aruf, kenalan dengan seorang perempuan. Bolehkah saya menelponnya? Dan apakah maksiat menyebabkan kurangnya keberkahan? Iya, maksiat itu menghilangkan keberkahan. Maksiat itu mendatangkan kesialan. Kalau Anda sudah bertaruh dengan seorang wanita dengan cara yang syar'i, Fatwa ulama Anda boleh menelpon dia, tetapi pembicaranya terbatas hanya pada keperluan yang ingin Anda ketahui. Misalnya ufti, bagaimana kalau kita nikah? Mau tinggal di mana? Eh boleh-boleh saja begitu. Tapi kalau ufti, mm, sayangku, ah ini nggak boleh kalau seperti ini. Dia masih dia masih bukan istri Anda. Ufti, kamu cantik nggak boleh seperti itu. Oleh karenanya di antara caranya, kalau Anda pun harus telepon dia, suruh kakaknya di situ dan load loudspeakernya tahu oh kakak saya di samping saya ada loudspeakernya sehingga pembicaraannya pada perkara yang perlu nggak jadi masalah kapan kita mau menikah kalau sudah menikah mau tinggal di mana kemudian dia tanya mas kalau kamu menikah kamu poligami nggak boleh boleh saja tapi pakai loudspeaker sehingga ada mahramnya sehingga kita malu untuk merayu-rayu paham tapi hukumnya boleh selama tidak keluar dari batasan yang syari. Kenapa wanita tersebut bukan apa-apa kita, belum kita nikahi. Dia masih wanita ajnabiyah, wanita yang asing tidak boleh kita godai dan tidak boleh kita ganggu. Ustaz, apakah orang yang berbuat dosa di akhir hayatnya terus dia bertobat nasuha, apakah dosanya lalu dihapus semuanya? atau tetap ditimbang di mizan hari kiamat kelak? Tidak. Kalau dia sudah bertobat tadi saya katakan at ibu minadz-dzam kaman la Seorang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa sama sama sekali. Sudah. Ini ada permintaan ya mohon kepada para jamaah berkenan mendoakan kesembuhan ayahanda Kiai Haji masyur Hanafiyah yang sekarang terbaring di rumah sakit umum Icu Pavilion. Beliau adalah imam besar Masjid Raya Darussalam Samarinda. Kita doakan beliau semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kembali salat ya menjadi imam di Masjid Raya Darussalam Samarinda. Amin ya rabbal alamin. Baik, terakhir ada uh, hadiah bagi yang bisa menjawab pertanyaan ya. Hadiahnya majalah dan voucher untuk makan bebek ya. Untuk membuat bebek goreng situ ada alamat alamatnya nanti untuk baca sendiri. Lumayan. Baik. Pertanyaan pertama. Voucher daerah Tenggarong bukan di Samarinda. Ingat ya, bukan di Samarinda, daerah Tenggarong. Bebeknya bukan di Samarinda, tapi di mana? Tenggarong. Gimana caranya urusan ente bukan urusan anak. Yang penting anak sudah makan. <laughs> Tenggarang jauh kan? Dekat lambat Pak. Baik, pertanyaannya. Yang pertama, siapa sahabat yang pernah ikut perang Badar kemudian bermaksiat? Siapa namanya? Ayo lihat catatan, siapa? Angkat tangan siapa? Hatib, Masya Allah. Jazakallah khair. Fadal. Ini bebeknya satu voucher buat dua orang ya. Boleh bawa istri ya kalau bawa anak-anak anak-anaknya bayar sendiri ya tapi pertanyaan berikutnya Jika seorang bermaksiat, dua perkara yang dia harus dia lakukan apa? Ya silakan. Berdiri, berdiri. Hah? Kenapa? Masya Allah, segera bertobat beristighfar dan memperbanyak amal amal soleh. Silakan. Biar biar di sini. Silakan. Ini vouchernya. Bebek ya. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan tiga keutamaan taubat. Silakan. Berdiri, jangan, jangan lihat. Lihat sebentar terus jangan lihat. Sudah. Hafal ya. Sudah lihat. Lihat dulu apa? Lihat dulu. Sudah dihafal berdiri. Ya, berdiri. Dicintai oleh Allah. Eh, jangan lihat terus, lihat sekali saja lihat. Pandangan pertama boleh, pandangan berikutnya nggak boleh. Eh, Doakan eh, malaikat, dicintai oleh Allah. Kurang satu. Ah, pandangan kedua. Masuk surga, masya Allah, fadal ya. Ya, silakan. Siapa yang bisa sebutkan keutamaan yang lain? Satu aja selain yang dia sebutkan. Ah, silakan. Lihat sekali aja. mendatangkan kemenangan keberuntungan. Masya Allah, silakan. Ya. Bebek buat dua orang ya, jangan lupa. Oh ya. Uh, siapa yang bisa sebutkan dalil dari Al-Quran maupun Sunnah yang berkaitan dengan taubat? Dalil apapun, yang penting bahasa Arabnya. Ayah, iya, silakan. <laughs> silakan ibu minadam kaman la balahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak apa? berdosa. Fadal Ustaz. Silakan ambil bebeknya. <laughs> Ayat. Qadarullah bebeknya sudah habis ya. <laughs> Tinggal majalah dua aja. Habis ya bebeknya? Habis bebeknya kau dah Ya. <laughs> Tinggal majalah dua ya ini buat satu orang ya, kalau bisa jawab pertanyaan dua-duanya. Uh, Siapa yang bisa sebutkan dalil yang lain daripada yang itu yang berkaitan dengan taubat? Dalil apa aja? Nah, antum apa? Masya Allah, fadal. Eh, demikian pengajian kita ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kita berterima kasih kepada DKI masjid ini yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa mengingat Allah di masjid yang mulia ini. Semoga Allah beri balasan kepada DKI masjid ini. Kebaikan yang banyak di akhirat kelak. Demikian saja wabillahi taufiq wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.